sebab yang menghalangi sistem itu dari tanwin kemarin sudah sampai pada tarkib masjid ya. At-tartibul masjid terakhir itu Kemudian yang berikutnya kelanjutan dari bait fi'ilnya ijma' wazin adilan anis bi ma'rifatin rakib wa zid. Rakib kemarin tarkib masji kemudian wa zid. Zid dijelaskan di sini. Wa zid ya, yushiru ila ziyadatil alifi wan nuni. Jadi zid ini mengisyaratkan pada penambahan alif dan nun zid jadi zid itu bentuk fi'il amr dari zada yazidu kemudian bentuk masdarnya ziyadatun ziyadah ini bentuk masdar zada yazidu kemudian fi'il amrnya zid ini. maknanya tambahan menambah atau tambahan yakni menambahkan alif dan nun ya, menambahkan dua huruf ini pada akhir isim Fakulus min mahtumin bi alifin wa nunin zaidataini maka setiap isem yang diakhiri dengan alif dan nun tambahan zaidatain tambahan wa huwa mufradun dan isem itu mufrad ya, jadi bukan musanna dan juga bukan jamak tapi itu bentuk mufrad ya karena ini perlu disampaikan ya mufrad itu karena musana juga penambahan alif nun kan? ya. tapi di sini tetap itu bentuk mufrad jadi penambahan alif nun di akhirnya alif nun tambahan dan dia bentuknya mufrad ya bahwa mamnu'un minas sarfi maka dia mamnu' minas sarf ya, terhalang dari tanwin in kana alaman au sifatan jika dia berupa nama ataupun berupa sifat dua-duanya, baik alam nama maupun sifat. Al-amu yang nama, contoh mislu Sulaimanu, Salmanu, Sulaiman, Salman. Kullus min alamin, kullus mi alamin. Setiap isim alam sihi padanya ziyadatul alif ziyadatul alifin wa nunin. Ada tambahan alif dan nun. Hmm fahuwa mamnu'un min sarfi lil alamiyati wa ziyadatil alif wa nuni. Maka dia ya, mamnu' min karena sebab alamiyah berupa nama dan karena sebab adanya tambahan alif dan nun. Ya, Sulaimanu. Akhirnya diakhiri alif dan nun. Salmanu. Ini juga akhirnya diakhiri dengan alif dan nun. Dan ini mufrad. Ya bukan musanna dan bukan jamak. Ini nama ya, Sulaiman, Salman, nama orang. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata di surah Al-Anbiya ayat 81, Wali Sulaiman riha asifata asifah. Ya. Dan bagi Sulaiman, milik Sulaiman ar-rih, ya. angin, ya. asifatan yang uh, apa kencang cepat dalam keadaan kencang atau cepat nanti dibuka di eh, al Lima ada Sulaimana Kenapa Sulaimana Dalam ayat ini dibaca Sulaimana Dengan fathah dan tidak tanwin Walamu harfu jarin Dan lamnya adalah huruf jar ya, Wa li Sulaimana Jadi lam yang mendahului Sulaiman itu Wa li Sulaiman lamnya itu adalah huruf jar. Jadi lamnya huruf jar. Kemudian kenapa dibaca Sulaimana tidak tanwin dan di anna Sulaimana ismun layan sorifu. Ya, karena Sulaimana itu adalah isim yang tidak menerima tanwin. Wal olahu minasorfi dan yang mencegah dia dari sorf dari tanwin ala alamiyah itu berupa nama wa ziyadatul alif wa nuni dan adanya tambahan alif dan nun. Pada memina sarf ketika majrur itu dengan fathah. Sehingga dibaca wali Sulaimana. Ya, tidak wali Sulaimanin, tapi dengan fathah. Contoh berikutnya wa an Salmana al-Farisi dari Salman al-Farisi. Naqulu an Salmana. Kita katakan an Salmana dari Salman. Kenapa dibaca fathah Salmana? Li'annahu ismun mamnu'an minas sarfi. Karena dia adalah ism yang terhalang dari tanwin. Wal mani'u minasorfi minas sarfi al-alamiyatu wa ziyadatul alif wa nuni. Yang mencegah dia dari tanwin adalah alam berupa nama dan adanya tambahan alif nun. Idza qala qailun jika seseorang mengatakan mad dalilu ala annaha zaidatun, apa dalilnya bahwasanya itu adalah tambahan? Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya alif dan nun itu adalah tambahan? Salmanu min salima. Jadi nama ini Salmanu berasal dari si fi'il salima Wal ana dan sekarang salima. Perhatikan pada salima ini. Salah satu hurufin, itu ada tiga huruf. Sin, lam, dan min tiga huruf Salmanu wa Salmanu khamsatu hurufin. Kemudian lafaz Salmanu ada lima huruf. Ya. Sin, lam, mim, alif, nun. Ada lima huruf. Idan, jika demikian apa? Yujadu harfani zaidani didapati dua huruf tambahan. Yaitu alif dan nun. Yang sin, lam, dan mim itu dari asalnya salima tadi. Kemudian alif dan nun itu tambahannya. Sulaimanu Kemudian untuk Sulaiman min Salima ini juga dari Salima. Sama asalnya. Salmanu Sulaimanu asalnya sama dari Salima. Wahia salah satu salah satu hurufin. Salima itu tiga huruf. Wa Sulaimanu mukawanatun min sittati hurufin. Adapun Sulaiman itu tersusun dari enam huruf. Ya, enam huruf. Kemudian apa? Akhiruha alifun wa nunun zaidatun. Yang akhirnya itu berupa alif dan nun tambahan enam huruf tapi pada huruf akhirnya adalah alif dan nun tambahan Sulaimanu ya tambahan itu di tengah bukan di akhir Ya juga tambahan tapi dia letaknya di tengah dia di akhir dia di akhir apa alif dan nun hmm. Falamma zidatil alifu wa nunu Suara isman la sorifu. maka ketika ditambahkan alif dan nun di akhir isim ini maka dia menjadi isim yang tidak menerima tanwin. Jadi tidak semata-mata asal tambahan, tapi apa? Tambahan alif dan nun di akhir. Kalau misalnya dari salima, ini sekedar tambahan ya, kemudian menjadi salimun, ini juga ada huruf tambahannya. Alif itu sudah sin, salimun. Tetapi apa? Tidak di huruf akhir. Dan tambahannya bukan alif nun di akhir isem, di akhir nama ini maka yang demikian tidak termasuk mamnu'in al-sarf. Ya, salimun tetap tanwin. Ya, jadi yang mencegah dia dari tanwin apa? Ketika tambahan itu adalah alif dan nun di akhir nama ini. Ya. Kalau tambahan selain dari alif nun maka dia tetap tanwin. Wa misalu hati sifat dan contoh untuk sifat ya, contoh ini tambahan alif nun di akhir nama eh, di akhir kata pada sifat mislu contoh <clears throat> sakrona sakronu wasun ini adalah sifat ya. orang yang mabuk ya sakronu sifat yang mabuk ya. jadi bukan nama tapi dia sifat ada hadal wasu fihi ziyadatul alifin wa nunin sifat ini ada pertambahan alif dan nun. Ya, lianna aslahu syakira karena asalnya adalah syakira tiga huruf sin kaf dan ra. Idan fihi ziyadatul alif wa nuni. Ya, kemudian, jika demikian di situ ada tambahan alif dan nun. Ya, jadi dari syakira kemudian dibentuk menjadi sakronu ada penambahan alif dan nun di akhir sifat ini di akhir kata ini. Idan nakulu sakronu. Jika demikian kita katakan sakronu ismun la yang sorifu ini adalah isim yang tidak menerima tanwin. Wal ma'ni ulahu minasorfi al wasiyatu wa ziyadatu wa ziyadatul alif wa nuni yang mencegah dia dari sorof dari tanwin adalah dia berupa sifat dan adanya tambahan alif dan nun. Ad-syanu, contoh berikutnya, ad-syanu, yang haus, ismun la serbu Ini isim yang tidak menerima tanwin. annahu wasfun. Karena dia itu adalah sifat. Fihi ziyadatu alifin wa nunin. Di situ ada tambahan alif dan nun. Di akhirnya, di akhir kata ini. At'syanu. Ghabbanu yang marah. Asluha ghabiba. Asalnya adalah ghabiba. Idan fihi ziyadatu alifin wa nunin. Jika demikian apa? Di situ ada penambahan alif dan nun fayakunu mamnu'an min asharfi lil wasiyati wa ziyadati al alifi wan nuni sehingga dia menjadi mamnu' min asharf karena sifat dan karena ada tambahan alif dan nun. Marwanu asluha min marida. Marwanu yang sakit asalnya dari marida. Marida sakit ya, marwanu yang sakit. Idan fihi fiha ziyadatu alifin wa nunin. Jika demikian, di situ ada penambahan alif dan nun. Idan kullu alamin awasin. Jika demikian, ya, setiap nama ataupun setiap sifat fihi ziyadatul alifin wa nunin yang di situ ada penambahan alif dan nun fa innahu mamnu'un min sarfi maka dia terhalang dari tanwin tidak menerima tanwin wa yuqalu dan dikatakan al mani'u lahu min sarfi al alamiyatu in kana alaman yang mencegah isim ini dari syaraf adalah alamiah. Karena alaman, yakni jika dia berupa nama, maka dikatakan sebabnya apa? Alamiah, terkait dengan nama. Waziyadatul alif waziyadatul alif wa nuni dan adanya tambahan alif dan nun. Jadi dua alasan. Al alami al alamiah jika terkait dengan nama, eh, terkait dengan nama dan tambahan alif nun. Au awil wasiyatu atau wasiyah jadi tadi al mani ulahu minasorfi. Yang kedua al wasiyah itu terkait dengan sifat. Ingkana wasfan jika dia berupa sifat. Wa ziyadatul alif wa nuni dan adanya tambahan alif dan nun. Jadi yang mencegah nama alam ataupun sifat dari mamnu minasorf itu ada dua alasan. Yang pertama alamiah atau wasiyah. Kemudian yang kedua adalah ziyadatul alif wan nun ini adanya tambahan alif dan nun ini ini penjelasan tentang zid tadi ziyadatul alifi wan nuni dan berlaku pada alam dan juga pada sifat dan tanyakan sebelumnya Kemudian yang berikutnya, rakib wazid makan kelanjutan Pak taksir kemarin wazid ujmatan ujmatan al matu dijelaskan tentang ujumah yakni malak a'jamiyah yang dimaksud dengan ujumah yakni adalah isim a'jam isim ajam yakni apa di luar Arab di luar dari bahasa Arab wa yujarru bil fathati dia dijarkan dengan fathah ya mamnu min dijarkan dengan fathah ya, termasuk di sini ajam termasuk mam minat saraf sehingga dia dijarkan dengan fathah lakin bisyarti ayyakuna alaman zaidan an salasati ahrufin ya, untuk ajam ini ada syaratnya dia dijarkan dengan fathah termasuk mam minat saraf tidak tanwin dengan syarat apa dia berupa alam nama zaidan an salah satu ahrufin yang lebih dari tiga huruf. Nama yang lebih dari tiga huruf. Jadi minimal ada empat ya, ada empat huruf. Kalau hanya tiga, tidak memenuhi syarat. Lebih dari tiga berarti tiga tidak termasuk. Jadi mulai dari empat. Ini. Itu syaratnya. Fa'inkan ala salafi salah tati ahrufin jika alam tersebut nama tersebut ajam nama ajam tersebut itu tersusun dari tiga huruf sakinil wasfi yang sukun huruf tengahnya tiga huruf kemudian huruf tengahnya itu disukun fa'innahu yansarifu maka dia menerima tanwin jadi misalkan kalau dari wazan tiga huruf ini ya kemudian tengahnya sukun maka yang demikian apa dia menerima tanwin walaupun ajam ya jadi ajam nama agam kalau lebih uh, kalau tersusun dari tiga huruf kemudian tengahnya sukun maka dia tanwin. Wa in syi'ta faqul jika kau mau katakan alaman illa ayakuna ala salatati ahrufin wasaquhu sakin wasquhu sakinun. Jadi nama kecuali jika tersusun dari tiga huruf sukun. Insyaallah dilantik pada salat. والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد dan setelah kita lanjutkan tentang al-ujmatu ujmah atau nama ajen dan disyaratkan tadi dijelaskan disyaratkan untuk nama ajen ini dia termasuk mamnu minat jika tersusun dari lebih dari tiga huruf. Adapun kalau nama Adam itu tersusun dari tiga huruf dan huruf tengahnya itu sukun, maka tidak termasuk mamnu minas Sehingga dia menerima tanwin. Jadi nama kalau itu tersusun dari tiga huruf kemudian tengahnya sukun maka dia menerima tanwin. Ini. Jadi tidak semua ajam tapi disyaratkan tadi. Contoh untuk yang mamnu min saraf pada nama ajam Ibrahimu <clears throat> Ibrahim ya, nama ajam ini ya ismun ajamiyun nama ajam ya. Walihada yujaru bil fathati Oleh karenanya Dia dijarkan dengan fathah li'annahu alamun zaidun ala salasati ahrufin. Karena dia nama yang lebih dari tiga huruf. Ajam dan lebih dari tiga huruf. Maka dia mamnu minas kemudian dijarkan dengan fathah. Qala Allah Ta'ala wa awhayna ila Ibrahima. Ya, ila Ibrahima di surah An-Nisa ayat 163. Walam yakul dan Allah tidak menyatakan Ibrahimin. Tidak mengatakan dengan ila Ibrahimin. Dengan sanwin dan kasrah. Majrur. Kenapa? Li'annahu ismun la yansarifu. Karena dia isim yang tidak menerima tanwin. Wal mani lahu minasarfi al-alamiyatu wal ujumatu. Yang mencegah dia dari tanwin adalah alam. Dia terkait dengan alam atau berupa nama. Kemudian ujmah jadi dua ilah, dua sebab. Yang pertama itu alan, yang kedua adalah ujumat. Nama aja. Ismailu, contoh yang berikutnya Ismailu, ajamiyun, ini ajam juga. Yujaru bil fathati, dijarkan dengan fathah. Liannahu alamun ajamiyun, karena dia adalah nama ajam. Qala Allah Ta'ala wa uhayna ila Ibrahim wa Ismaila. Kelanjutan ayat sebelumnya ila Ibrahim wa Ismaila. Ya. Walam yakul Ismailin. Ya. Tidak dinyatakan dengan Ismailin. Kenapa? Lianna Ismaila a'jamiyun. Karena nama ini Ismaila itu ajam. Wa zaidun ala salah satu ahrufin. Dan lebih dari tiga huruf. Ya. Jadi pada nama ajam disyaratkan jika dia lebih dari tiga huruf maka termasuk mamnu' minal harf kemudian dijarkan dengan fathah dan di sini tampak ya nama-nama nabi itu kebanyakan ya, kebanyakan ajam di luar Arab. Yang berikutnya, idza kana ala salasati ahrufin sakinil wasqi. Jika alam tersebut, nama tersebut yakni nama ajam tersebut. Ya. Pembahasannya tentang ajam ya. Jadi yang dimaksud di sini jika nama ajam tersebut itu tersusun dari tiga huruf sakinil wasfi yang sukun huruf tengahnya ya, huruf tengahnya itu disukun ya, tidak berharokat nahu yusrofu maka dia ditanwin tanwin ya. wa yujaru bil kasrati dan dijarkan dengan kasroh. Jika nama ajam itu tersusun dari tiga huruf tengahnya sukun, maka dia ditanwin dan dijarkan dengan kasroh. Islu, contoh, nuhen, tiga huruf, ya. kemudian tengahnya sukun ya, nuhen, lupen, huden. Ini nama-nama ini ajam tetapi tersusun dari tiga huruf yang tengahnya sukun. Maka dia menerima tanwin dan jarnya itu dengan kasrah. Hadhihi tusrafu ini di tanwin ya, dan dijarkan dengan kasrah. Termasuk ajam, ya, tapi tiga huruf. Maka dia menerima tanwin. Qala Allah Ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin di surah Al-Anbiya ya. Sungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, Nabi Nuh alaihi salam. Ila Nuhin. Ila huruf jar, dan Nuhin ini majrur dengan sebab ila tersebut dan di situ majrurnya dengan kasrah tanwin. Padahal ini nama ajam. Kenapa? Karena dia tersusun dari tiga huruf dan tengahnya sukun. Sehingga apa tidak memenuhi syarat tidak memenuhi syarat untuk yang mamnu minasaraf jadi yang mamnu minasaraf ketika nama ajam itu tersusun lebih dari tiga huruf itu ya Waqala ta'ala di ayat yang lain Allah menyatakan walutan atainahu hukma wa ilma dan kepada Lut, Nabi Lut alaihi salam. Kami berikan padanya hikmah dan ilmu. Ya, Lupon, Lut. Ya. Hada munsarifun ini munsarif menerima tanwin. Ya. Liannahu munawwanun karena itu di, karena dia ditanwin. Ya. Wa qala ta'ala ala bu'dal li'adin qaumi hudin. Ya. Ingatlah ya di surah Hud ayat yang ke-84 ingatlah ya, amat jauh bagi kaum Ad ya, kaumnya Nabi Hud ya, salam Hudin ya, di sini anjang tapi tersusun dari tiga huruf tengahnya sukun maka dia menerima tanwin dan ngeciro dengan kasroh Adin juga demikian Adin juga ajang jadi dia tiga huruf tengahnya sukun karena majrur dengan kasrah tanwin majruratun bil kasrati majrur dengan kasrah li annahu sulatiyun karena dia itu sulati tiga huruf sakinul wasfi yang sukun huruf tengahnya idan yustasna minal ajami diperkecualikan dari nama-nama ajam kullu sulatiyin sakinul wasfi setiap nama ajam yang tersusun dari tiga huruf yang yang tengahnya itu sukun. Fa'innahu yang sorifu maka dia menerima tanwin walau karena ajamian walaupun nama itu ajam. Jadi untuk yang ajam tidak mutlak semuanya memno minasaraf dikecualikan nama ajam yang tersusun dari tiga huruf tengahnya sukun. Dia tanwin. Min asma'il anbiya'i di antara nama-nama nabi Salihun, Shu'aibun. Ini asma'un masrufatun. Ini nama-nama yang ditanggil. Ya. Jadi tadi kebanyakan ya, kalau diperhatikan nanti dalam ayat-ayat yang lain ya, kalau diperhatikan kebanyakan nama-nama nabi itu mamnu' minas Karena ajal. Kebanyakan ya. Tapi di sana juga ada nama-nama nabi yang menerima tanwin yang ditanwin seperti ini salihun syuaibun ya, qala ta'ala Allah mengatakan di surah Hud tadi ayat yang ke-84 hmm, tadi keliru ya ini di surah Hud wa ila madyana akhahum syuaiba syuaiban ini syuaiban di sini tanwin ya Madyana ini ajam maka dia tidak tanwin mamluk min sarf dan majrurnya dengan fathah ila madyana lebih dari tiga huruf kan empat huruf madyana ada empat huruf berarti tidak termasuk yang kecuali yang tadi dia mamluk min sarf majrur dengan fathah ila madyana kemudian yang syuaiban ini yang tanwin hmm. wa asmaul anbiya'i mislu ghairiha dan nama nama-nama nama nabi nama-nama para nabi seperti yang lainnya, in kanan a'jamiyatan fahiya ghairu masrufatin Jika itu ajam, maka dia tidak ditanwin. Idza tajawazat salasata ahrufin, jika melebihi dari tiga huruf. Wa in kanan arabiyatan dan jika itu nama-nama dan, dan jika nama-nama nabi itu dari bahasa Arab, fa innaha masufatun. Maka sungguh dia ditanwin. Ini. Shu'aibun ismun Arabiyun. Shu'aibun ini nama Arab dari bahasa Arab. Salihun ismun Arabiyun ini juga nama Arab. Muhammadun ismun Arabiyun ini nama Arab. Jadi yang nama Arab tiga ini Shu'aibun, Salihun, Muhammadun. Nama-nama nabi yang dari Arab. Adapun yang selainnya Ajam. Nuhun, Hudun, Lutun, Ajam. Dia ditambahin karena tiga huruf. Iya. Fa'in kana alismu a'jamiyan jika isim itu ajam jadi tadi pembahasannya kan ajam pada nama, pada alam ya. Jadi alam, alamiah dan ujma. Nama dan dia ajam. Itu yang mamnu' minas dengan syarat tadi ya. Kemudian jika isim itu ajam, ada satu isim. Isim itu ajam di luar Arab. Wa ghairu alamin dan tidak termasuk nama atau bukan nama. Ajam dan bukan nama. Fa'innahu yusrofu Maka dia ditanggung Li fawati syarti. Karena hil hilangnya syarat. Apa? li anna istarotna ayyakuna alaman. Karena kita mensyaratkan na, e, yang ajam itu berupa nama. Jadi yang mencegah dari syarat yang menghalangi dari tanwin ada dua syarat ajam dan alam atau kebalikannya alam dan ajam kalau ada ajam tetapi bukan alam bukan nama maka kehilangan salah satu syarat sehingga tidak termasuk mamnu minas sehingga dia ditanwin hmm. jadi yang disyaratkan mamnu minas ketika itu ajam dan alam dua-duanya harus terpenuhi kalau salah satu tidak terpenuhi ya berarti tidak menjadikan itu mamnu minas yuqalu dikatakan ada satu riwayat ya Inna Ali bin Abi talib sesungguhnya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu sa'ala Syuraihan Syuraihan bertanya pada Syuraih an mas'alatin fil iddati tentang suatu masalah dalam masalah iddah ya, masa tunggu seorang perempuan ya imra'atun idda'at anna iddataha tamat fi khilal syahrin ada seorang perempuan yang mengaku bahwasanya idahnya itu telah selesai, telah sempurna pada khilal syahrin, pada pertengahan bulan. Wa iddatul mar'ati salah satu salah satu hayubin. Wa mar'ati salah satu hayubin. Dan idahnya seorang perempuan ini tiga kali hayub. Tiga kali suci. Ini yang di try ya. Qala Aliun li Syuraihin Ali berkata kepada Syuraih, "Apa ya, fiha, hukumi tentang perempuan ini." Qala, maka Syuraih berkata menjawab, "In ja'at bi bayyinatin" Jika dia datang dengan satu nah satu bukti, satu hujah ya, satu bukti min bitanati ahliha dari kepercayaan keluarganya dari orang yang terpercaya dalam keluarganya mimman yu'rafu dinuhu dari orang yang dikenal agamanya jadi kepercayaan keluarga orang yang dipercaya dalam keluarganya kemudian dikenal diketahui agamanya fa'innahu tuqbalu maka sungguh dia diterima pengakuannya diterima pengakuan dari wanita tadi diterima kalau dia bisa mendatangkan bukti seperti itu Faqala lahu Aliyun, lalu Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Syuraih, qalunun, qalun. Ya. Atau kalau diucapkan ya qalunun. Kalau lebih jelas ya tandingnya itu ya qalunun. Hmm. Ini riwayat ya, rawahu Darimi kitab Taharati babu fi aqaul Tuhri. Uh, apa? Riwayat hadis ini Sunan ad dari ya. Kemudian dijelaskan di sini tentang qalunun. Qalunun yakni jayidan. Jadi makna dari qalunun adalah jayidan bil lughati eh, bil lughatir rumiyati dalam bahasa Romawi. Rum, rumiyah, bahasa Romawi. Jadi qalunun itu maknanya jayidan. Jadi qalun itu bahasa Romawi. Berarti apa? Dia azam. Kenapa? Karena di luar Arab. Jadi yang sowan dari Arab itu dikatakan ajam. Mau Persi, Faris, atau Rumi, ya, Romawi, ataupun yang lainnya, itu semua ajam. Indonesia, Jawa, apalagi ya, ajam. Jadi qalunun itu ajam. Dia ya, bahasa Romawi. Qalunun ada masrufun. Qalunun ini ditanggin, Qalunun dia ditanggin. di laisa alaman. Karena dia bukan nama walaupun itu asyam tapi ini bukan nama maka dia tanwin ya, qaulun ya. wa nahnu nastaritu fil a'jami an yakuna alaman dan kita syaratkan pada ajam jika dia berupa alam berupa nama idan al ujmatu la tamna'u min asharfi illa idza kana alaman jadi ujmah itu tidak mencegah dari tanwin kecuali jika dia berupa alam, berupa nama. Yakni illatuha al-alamiyatu alaminya wal ujmatu wal ujmiyatu. Yakni ilahnya adalah sebabnya adalah sebab yang mencegah dari tanwin adalah alam berupa nama dan ujmiyah atau ujmah. Dia ajam Ini wal ujmatu ya. Allah alam. Jadi alam berupa nama dan ajam Dua sebab ini salah satu tidak terpenuhi maka tidak menjadi mamnu. Dia tanwin. Hmm. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Alam dan ajam. Itu pun tadi ada syaratnya ya, lebih dari tiga huruf. amal Ammal wasiyatu wal ujumatu Adapun wasiyah, sifat dan ujumah satu sifat di ajam au al ismiyatu wal ujumatu atau Isem dan ajam, isem secara umum ya. dan itu ajam artinya bukan nama tapi isem keumuman dan dia itu ajam. Kalau tu maka keduanya tidak berpengaruh. Artinya apa? Tidak menjadikan mamnu' minas sorof. Labudda min ayakuna alaman. Maka harus ajam itu berupa nama untuk menjadikan mamnu' minas sorof. Idan alladhi yuktafa fihi oh, sudah ya, afan. Tentang penjelasan tentang ajam sampai di sini. Jadi yang menjadikan ajam itu mamnu minas syaraf kalau dia berupa nama. Kalau bukan nama, maka tidak menjadikan mamnu minas syaraf sehingga ada satu isem atau satu sifat walaupun itu ajam maka dia ditanwin. Kenapa? Karena bukan alam, bukan nama. Ini pembahasan tentang ajam sampai sini. Dapat pertanyaan sebelumnya? Mengenai kasrah itu, kalau garis satu di bawah gitu, itu, itu kasrah sama garis dua tadi itu kasrah juga. Jadi uh, jenis harokat dan tanwin itu berbeda uh, terpisah. Jadi yang dimaksud dengan kasrah itu harokat yang di bawah entah itu tamin atau tidak tamin itu tetap disebut dengan kasroh. Ya. Kemudian kalau memang itu tanwin, ya itu dikatakan tanwin. Kalau tidak tanwin ya tidak tanwin. Ya. E, munawan, ya, tadi ya ada kan munawanun itu ditanwin. Ya. Atau kalau tapi ini bukan pembahasan nahu ya dari dari sisi mungkin penyebutan secara umum juga bisa dikatakan kasroh yang ditanwin itu dengan kasroh tain, fathat tain. Oh iya, itu juga bisa, tapi ini bukan pembahasan dalam nahu. mungkin dalam tajwid atau yang lain atau ya, secara umum. fathat tain, dua fathah, ya. kasroh kasrota, kasrotain dua kasroh. Maksudnya yang dari imam Tapi yang seperti ini bukan pembahasan dalam nahu. Nah, sisi pandangnya berbeda nanti. Ya. Jadi ada sisi pandang dari sisi bahasa, ada sisi pandang dari sisi kita tajwid, ada sisi pandang dari sisi yang lain. Seperti ini, huruf ta seperti ini. Apa namanya? Kalau dia dari bentuk tulisan ini tak marbuto, Karena tulisannya bunder, tak yang bunder itu dilihat dari sisi penulisannya, dia disebut dengan tak marbuto. Tapi dalam bahasa, ilmu bahasa, ini tidak disebut dengan tak marfutoh. Tapi apa? Tak taknis. Jadi yang disebut dengan tak taknis dalam nahu, dalam sorot, dalam bahasa, ya seperti ini. Salah satunya ini, seperti ini. Atau yang seperti ini dalam ilmu bahasa, ilmu nahu sorot ini disebut dengan tak taknis. Jarang sekali disebut dengan tak marfutoh itu sangat amat jarang sekali dalam kitab-kitab nahu. Yang ada apa? Tak seperti ini disebut dengan tak taknis dari sisi faedahnya dia berfungsi sebagai tanda untuk muannas dalam pembahasan bahasa sehingga tadi sisi sudut pandangnya dari sisi yang mana kalau dalam bahasa tadi antara ya, obama fathah kasroh itu pembahasan tersendiri dan tanwin itu pembahasan tersendiri sehingga penyebutannya juga satu-satu kasroh ya kasroh ya, ya. fathah ya fathah untuk tanwin, sebenarnya tersendiri tanwin. Tapi kalau mungkin apa tajwid atau mungkin dalam belajar membaca, ya anak-anak atau belajar membaca kok secara umum ya mungkin bisa disebut kain domatain, kain seperti itu. Ya. Jadi bisa dibedakan ini dari sisi ini, yang ini dari sisi itu. Ada lagi? Kemudian kalau tidak ada kita lanjutkan ada kesimpulan dari pembahasan ini tentang ilal al-ilal al-mani'ah minasor. Idan Allah yuktafa di bi wahidatin. Jika demikian, ya, ini kesimpulan dari semuanya ya, sejak awal, sejak, sejak atas, sejak muntahajimu ya. Yang mencukupi padanya dengan satu ilah saja. Jadi menjadikan itu cukup dengan satu ilah artinya dengan satu ilah itu sudah mencukupi untuk menjadikan isim itu mamnu min as-sarf. Apa? Sighatu muntahal jumu' yakni sirah muntahal jumu'. Alif ta'nis mamdudatu. Alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis maksuratu dan alif ta'nis maksurah. Ada tiga ini. Tiga macam dengan satu ilah ini cukup menjadikan satu isim itu mamnu' min as Allah di sini fihi tani yang ada dua ilah padanya wa tajtami'u fiha ihdal tani dan berkumpul padanya salah satu dari dua ilah ya. Al-alamiah tu wal wasiyah tu yaitu salah satu dari dua ilah itu alamiah ataupun wasiyah apa waznul fi'li wal adlu ya, wazan dan adlu jadi ada dua ilah. Kemudian berkumpul salah satu dari alaminya ataupun dari wasiyah terhadap ilah yang satunya. Padahal apa? Yakni wazan fi'il dan adlu. Artinya wazan fi'il ketika bertemu dengan alam menjadikan itu mamnu minal wazun fi'il bertemu dengan wasiyah itu juga mamnu min asharaf. Atau al-adalu, al-adalu berupa alam mamnu min asharaf, al-adalu berupa sifat juga mamnu min asharaf. Jadi ada dua ilah di sini. Sisi yang pertama tadi alamiah dan wasiyah. Sisi yang kedua apa? wazan fi'il atau al-adalu. Atau nanti satu lagi apa? Ziyadatu alif dan nun di bawah ditambahkan lagi. Kemudian yang berikutnya at-ta'nis untuk ta'nis. At-ta'nis lafziyu wal ma'nawiyu. Untuk ta'nis, ta'nis lafzi dan juga ta'nis maknawi. Ya, termasuk yang lafzi maknawi juga. Labudda fihi minal tiwa wa ta'nisi. Ini harus berupa alamiah dan ta'nis. Jadi hanya yang alam saja, hanya yang alamiah saja, hanya yang nama saja. Dan nih Artinya apa? Kalau sifat tidak termasuk. Jadi yang mamnu minas syaraf yang hanya alam saja. Rakib at-tarkibul mazdiyu, tarkib masjid fihi allatani, at-tarkibu wal alamiyatu. Di sini ada dua ilah, tarkib masjid dan alamiyah. Artinya apa? Kalau sifat tidak termasuk, hanya alam saja, hanya nama saja. Zid yakni ziyadatul alif wan nuni, tambahan alif dan nun, fiha alamiyatun wa wasiyatun. Itu ada alamiah dan wasiyah. Ini masuk tadi wazan fi'il dan adab li sama. Jadi alam dan sifat. Ya. Kemudian ujimatun. Ujimatan alamiyatun wa ujimiyatun. Yang ujimat ini alam dan ujmat. Hanya alam saja, sifat tidak termasuk. Ya. Dijelaskan sudah ini ya. Fa salah satu yuktafa fiha bi wahidatin. Maka ada tiga kelompok, eh, tiga hal, ada tiga hal yang cukup dengannya satu ilah saja. Sighatu muntahal jumu' wa alifut ta'nitsul maksurati wa alifut ta'nitsul mamdudati. Sighah muntahal jumu' alif ta'nis maksurat dan alif ta'nis mamdudah. Satu ilah ini sudah mencukupi menjadikan mamnu minas saraf. Salatun labudda fiha min alamiyatin wa ilatun ukhra. Ada tiga hal yang harus berupa alam nama, wa'ilah dan ukhra dan ilah yang lain. Tiga hal itu harus berupa alam, nama, dan ilah yang lainnya. Wal wasiyatu la Adapun sifat tidak berpengaruh. Sifat tidak berpengaruh. Maksudnya apa? Kalau sifat ya dia tanding. Tapi kalau itu alam dan ilah yang satunya, maka baru itu yang mamnu' minas Apa? at-ta'nisul lafziyu awil ma'nawiyu yakni ta'ni baik lafzi maupun maknawi al-ujmadu ujma ajam at-tarkibul masji dan tarkib masji pada tiga hal ini harus berupa alam berupa nama menjadikan mamnu' min kalau sifat tidak sifat tidak menjadikan mamnu' min tetap tanggin kalau itu berupa sifat hmm. Berikutnya, waladhi yakunu fihi alamiyatun sittun wa wasiyatun ma'illatin ukhra salasatun. Salah satu salah satu asyai, asya'a. Dan yang berupa alamiah ada enam. Wa wasiyatun ma'illatin ukhra salah satu asya'a. Dan berupa sifat dengan ilah yang lain itu ada tiga macam. tadi iya. ya yang disebutkan sebelumnya walar yakunu fihi atau situn yang berupa nama itu ada enam tadi siwa jumu, alif taknis maksurah alif taknis mamzudah kemudian taknis lafzi maknawi mujumah dan tarkib mahzi bukan alam semua nah, alam masuk di situ ya jadi ada enam kemudian wawasiyatun atau ukhra kemudian yang berupa sifat dengan ilah yang lain salah satu asya ada tiga macam jadi berupa nama dan berupa sifat. Dengan tambahan ilah yang lain. Itu ada tiga macam. Yakni apa? wasmu fi'li, wazan fi'l, jadi alam ataupun sifat. Kemudian dia mengikuti wazan fi'l. Itu mamnu minat Kemudian al-adadu adl, ya, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi ada alam, nama ataupun sifat, kemudian adlu, perubahan dari bentuk yang lain, maka itu mamnu minal Kemudian ziyadatul alif wa nuni, ada tambahan alif dan nun. Baik pada alam maupun pada sifat. Ya. <clears throat> Jadi di kelompok-kelompokan seperti ini. Hadhihi tis'u ilalim. Ini sembilan ilal, sembilan sebab. Walihada yaquluna fi ta'rif ismi alladhi la yansarifu dan oleh karena ini mereka menyatakan dalam pengertian Islam yang tidak menerima tanwin maka nafihi illatun wahidatun yaitu isim yang di situ ada satu ilah saja min ilalin tis'u ilalin dari ilal-ilal yang ada sembilan ilal sembilan sebab walihada yaquluna nafi ta'rif ismi ism alladhi la yansarifu maka nafihi illatun wahidatun min ilalin tis oh, ini pengulangan ya jadi mereka menyatakan pada pengertian isim yang tidak menerima tanwin adalah isim yang di situ ada ilah satu, satu ilah saja dari sembilan ilah min ilah dis'in au ilatani min ilah dis'in atau ada dua ilah dari sembilan ilah yang ada dari sembilan sebab yang ada hmm. jadi ada yang hanya cukup satu ilah saja, satu sebab saja tapi juga ada yang di situ harus dua ilah atau dua sebab hmm untuk menjadikan mamnu' min al yang sudah dirinci sebelumnya. Maka nafihi alatun wahidun wahidatun isim yang itu mempunyai satu ilah saja ini pengulangan lagi ya Wahwa huwa muntahal jumu'i alifut ta'nitsul mamdudati alifut ta'nitsul maksurati ini yang satu ilah ada tiga ini sighatu muntahal jumu' alif ta'nits mamdudah dan alif ta'nits maksurah maka nafihi allatani yang ada dua ilah apa al alamiyatu wa ilatun ukhra duna wasiyatin ya, yaitu yang berupa nama disertai dengan ilah yang lain selain dari sifat jadi hanya nama saja kemudian disertai dengan ilah yang lain sifat tidak termasuk di sini apa at-ta'yitu al-lafziyu al-wal maknawiyu at-tarkibul masdiyu al-ujmatu ta'mis lafzi maknawi kemudian tartib mahdi dan ujma, Itu hanya khusus alam saja. Sifat tidak termasuk di sini. Maka nafihi allatani ihdahuma alwasiyatu awil alamiyatu. Yang di situ ada dua ilah. Salah satunya itu berupa sifat atau berupa nama. Kemudian satunya apa? Wasmu fi'li al-adlu ziyadatul alif wan nun. yang mengikuti wazan fi'al kemudian berupa adlu kemudian ada penambahan alif dan nun. Pada tiga macam ini, wazan fi'il, adlu, kemudian ziyadatul alif dan nun. Ini pada alam, pada nama, dan juga pada sifat. Jadi diulang beberapa kali supaya lebih jelas. Wasara ismul ladhi la yansarifu la budda fihi min ailatin min ilalin dis'ain. Dan isem yang tidak menerima tanggung itu ya, pasti menjadi ya, pasti di situ ada satu ilah di antara sembilan ilah atau yudhafu ila ila illati illatun ukhra atau ditambahkan pada ilah tersebut dengan ilah yang lain dengan sebab yang lain taratan takunul alamiyata faqat terkadang itu namanya berupa alam nama saja Wataratan takunul alamiyah wasiyata dan terkadang tambahan ilah tadi itu berupa alamiah dan wasiyah berupa nama dan sifat. Iya. Ini. penambahan dari yang tadi ya. Ada yang hanya nama saja, ada yang dengan nama dan sifat. Ini tentang ilah yang mencegah mamnu eh, yang mencegah isim dari asor dari tanwin. <clears throat> Jadi apa? Berlaku dia tidak tanwin dan ketika majrur dengan fathah. Tetapi ya, yang sesudahnya akan dijelaskan. Itu ada syaratnya. Wa'lam ketahuilah annal ismal ladzi la yansarifu bahwasanya isim yang tidak menerima tanwin tersebut idza ubifa jika diidofahkan artinya apa? Dia menjadi mudof mudof ya, bukan mudof nilai tapi mudof yang depan. Jadi jika isim mamnu minas saraf itu diidofahkan, artinya menjadi mudof, au alif karena bihi al atau bersambung dengan alif lam didahului atau dimasuki alif lam ya, sara munsorifan maka dia menjadi tanwin uh, eh, afwan sara maka dia menjadi munfarid. Ya, munfarid di sini maknanya apa? Dijarkan dengan kasro. Jadi bukan tanwin ya. Baik. Munfarid, munfarid itu maknanya nanti kembali ke tanda jarnya dengan kasro. Jadi asalnya tadi mamluk min itu majrur dengan fathah. Tetapi kalau dia menjadi mudhaf atau dimasuki alif lam, maka dia majrurnya dengan kasro. Kembali ke asalnya, jar dengan kasro. Yaqulu Ibnu Malik rahimahullah, Ibnu Malik penyusun Alfiyah ya, mengatakan ya, alamatnya di bawah ya. Eh bait dulu apa? Wa jurra bil fathati ma la yansarif dan dijarkan dengan fathah, majrur dengan fathah, ma la yansarif isim yang tidak menerima tanwin. Malam yudhaf selagi dia tidak diidofahkan. Au yaku ba'da al-rabis atau dia terletak sesudah al mengikuti sesudah al atau itu mengikuti atau dia berada mengikuti sesudah al alif lam jadi mamnu minasar dijarkan dengan fathah kecuali kalau dia menjadi mubaf atau terletak sesudah alif lam didahului atau dimasuki alif lam berarti apa kalau menjadi mudhaf atau kalau dimasuki alif lam dia jarnya dengan kasrah Fatakulu, kau katakan misalnya, Dakhaltu ila masa kum. Ila masa kum. Limada qulna Kenapa kita katakan masa kum ila kum dengan kasroh ya masa masajidi dengan kasroh walam nakul dan tidak kita katakan ila masajidakum <clears throat> dengan fathah li'annahu udhifa karena dia diidofahkan Artinya menjadi mudhaf. Wa idza udhifa dan jika diidhofahkan wajib ayjarra bil kasrati, maka wajib dikasrah dijarkan dengan kasrah. Wa taqulu dan engkau katakan istab istabok tu Aku me, apa, meminta cahaya, meminta penerangan dengan lampu-lampu kalian. Dimana? Kenapa dikatakan bi hai dengan kasrah kum nahu udhifa karena dia diidhafahkan. Ya. Wa dan kau katakan tu alal diri? aku berkhutbah di atas mimbar-mimbar. Ini kok mansubun ya, majrurun sebenarnya seharusnya. Majrurun ma'a annahu ala sighati muntahal jumu'i, ya. Dia majrur dengan kasrah dalam keadaan apa? Yaitu berupa silah muntahal jumuk. Ya, didukuli alif lam alaihi. Karena maksudnya alif lam badannya. Alal mana diri qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan di surah Al-Baqarah ayat 187, "Wa tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajidi." Dan janganlah kalian mencampuri mereka, istri-istri kalian, dalam keadaan kalian iktikaf di masjid-masjid. Fil masajidi di sini masa al-masajidi dikasroh majrur. Kenapa tidak fil dengan fathah? Kenapa, kenapa tidak dengan fathah fil masajidah? Karena al-masajidi di sini dimasuki alif lam. Sehingga tidak berlaku jarnya dengan fathah. Ya. Jurroha uh, jarruha bil kasrati. Jarnya itu dengan kasroh Li'annaha dafal alaiha alif lam atau al. Karena dia dimasuki oleh alif lam. Takulu engkau katakan anzaltu baifan ala ahbalikum Aku memberi tempat tinggal seorang tamu ala ahbalikum pada yang utama di antara kalian. rotun bil roti ala ahbali Ini ahbali ya kan sifat mengikuti wazan fi'il. Tapi di sini majrurnya dengan kasrah. Kenapa? Di annahu mudhafatun karena dia itu mudhaf ya wa nazaltu 'alal afdali minal jama'ati ya. nazaltu sama ya aku memberikan tempat tinggal pada yang paling utama di antara jamaah jamaah di antara jamaah 'alal afdali sifat mengikuti wazan fi'il tapi ini di kasrah majrur di kasrah kenapa al afdali jarun bil kasrati nah, jurro bil kasrati al afdali ini dijarkan dengan kasrah di li'annahu dakhalat alaihi al karena dia dimasuki oleh alif lam. Jadi pada mamnu minas saraf berlaku majrur dengan fathah dengan syarat apa? Tidak menjadi mudhaf dan tidak dimasuki alif lam. Semuanya baik itu dengan ilah-ilah yang ada tadi semuanya demikian. Kalau seandainya mamnu minas saraf itu menjadi mudhaf atau dimasuk alif lam dan majrur maka majrurnya itu dengan kasroh. Ada yang ditanyakan dari ini? <clears throat> ya, untuk meringkas ini tadi membandingkan ya di masa tidak di Hum ya. fil masajidihum jadi seperti ini ya. ini tidak menjadi mudah dan tidak ada alif maka dia e, masih dengan kasrah dengan fathah kemudian ini menjadi mudah masih dengan kasrah ini ada alif dia masih dengan kasrah pada mamnu min dia. dia. Ada yang ditanyakan? Nah, tidak ada untuk malam ini sampai di sini. Untuk berikutnya ada asilah bisa dibaca untuk ngajian. Belajar. Wallahu a'lam kalau mungkin untuk kekurangannya dan malam sampai di sini dulu. Subhanakallahumma Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah.